Qala sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a ahsanal wudu barang siapa berwudu secara sempurna ahsanal wudu kita dengan mencuci kedua belah telapak tangan nanti dengan keterangan pada hadis yang ke-148 Seseorang yang berwudu secara sempurna akan keluar dosa kesalahannya daripada anggota tubuhnya yang sehingga sampai mengalir daripada ujung koko hatta takhruja min tahti adharihi muttafaqun alaihi. Kita habiskan terus waktu ada 40 menit. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر الى عينيه مع الماء. Nah itu yang nazrah yang tidak di kehendaki yang tidak dirancang yang kita sebutkan tempo hari lakal ula wa alaika dengan air wudhu yang kita tuangkan ke muka kita secara sempurna kita gosok dan juga kita usap akan keluar dosa kesalahan dari mata terkeluar dosa kesalahan dari hidung keluar dosa kesalahan dari telinga keluar dosa kesalahan daripada mulut Ustaz saya tak kemana-mana Ustaz dosa kesalahan dari mana lagi saya tidak pernah lihat yang porno saya tidak pernah mengucapkan yang lucu dosa kesalahan dari mana? Tunggu dulu. Ah, Ustaz. Ustaz kata terampuni dosa dengan wudhu, dengan sembahyang, dengan puasa, dengan haji. Memangnya sebanyak itu dosa saya? Kan kalau orang tanya semacam itu macam mana kita jawab? Ya kita kira manjung dikit hidung kita boleh ria dan ujung. Nih, dosa dari hidung. Kenapa? Sebab agak mancung sedikit. Tengok yang pesek, uh, punya saya mancung. <laughs> Itu sudah dosa. Angko kita pada waktu itu janggut agak tebal lihat janggut ideal oh banyak tak boleh saya bersaing dengan ideal <laughs> tengok dengan yang lain hanya setakat dua tiga helai saja juga saya lebih banyak bangga lagi dengan jenggot bangga lagi dengan hidung dengan alis mata atau dengan kuning dengan pipi mungkin dengan warna kulit mungkin dengan rambut yang keriting yang kita buat rel atau dengan jalur kereta api di tengahnya sunat Rambut, eh dulu juga macam tuh jadi ikhwa akhwat sama saja tidak ada bedanya kalau pada waktu kita menyisir atau menyikat rambut sunat kita bagi dua <laughs> kanan rata tapi kemas bagus kiri kemas tapi bagus jadi di tengah seret ada jalan itu namanya tafrikus syar Nabi kita menyisir, menyikat rambut semacam itu. Nah, dengan rambut yang keriting, yang bergelombang. Masya Allah, Allah. Coba saya carikan syahidnya ya, <laughs> carikan syahidnya. Seseorang boleh ria dengan rambut, boleh ria dengan mulut, boleh ria dengan dengan hidung. Putih dan bersih kulitmu, merah delima bibirmu, tak dapat aku menahan ingin segera. Ha, ingin segera apa ya? <laughs> Putih kulitmu, tuh dengan rambut yang keriting hitamnya arang tak sehitam rambutmu manisnya madu tak semanis senyummu kaulah sayang ambungannya teruskan sendiri jadi <coughs> itu nyanyian itu saya menyanyi dan saya masih ingat sebab ada syahid-syahidnya Ternyata kita tidak membuktikan dengan kala Allah, dengan kala Rasulullah, kita buktikan dan kita syahidkan dengan beberapa nyanyian tadi itu rambut mempesona. Boleh saja menyebabkan kita menjadi angkuh dan sombong yang barangkali akan menjerumuskan seseorang ke dalam lembah murka Allah gara-gara gara-gara hidung, gara-gara telinga, gara-gara pipi, gara-gara bibir, gara-gara gigi, gara-gara senyuman, macam-macam. Satu persatu daripada organ-organ kita sanggup untuk menjerumuskan kita kepada perkara mungkar. Jadi <laughs> kalau kita dibelanggu dengan dosa yang sebanyak itu, ya Allah, tangan kita kan orang Arab kadang-kadang kalau dadanya berbulu kan dia muka. Jadi bangga lagi dengan bulu dada. Dosa lagi dari bulu dada ada berapa helai bulu dada di situ? Rambut keriting yang bergelombang seperti rambut Rasulullah. Bangga lagi dengan rambut. Berapa jumlah rambut di kepala? Ratusan ribu, maknanya ratusan ribu yang berbuat salah kepada Allah. Bagaimana kita? tidak akan terbelenggu dengan dosa. Masya Allah. Hadis yang semacam ini yang memberikan bisyarah yang melegakan hati dan perasaan. Nabi kita bersabda, kita sapu kepala kita di waktu berudu, lontor dosa kesalahan kita dari rambut. Kita cuci <laughs> kedua belah telinga kita, lontor dosa kesalahan kita dari telinga yang mendengar. Begitulah dengan muka, tangan, dan kaki, dalilnya yang kita pelajari. Di sini kharaja min wajihi semua dosa kesalahan yang dipandang oleh kedua matanya dengan air yang mengalir atau dengan tetesan yang terakhir Faidha rasala Dan apabila dia mencuci kedua belah tangannya Keluarlah semua dosa kesalahan daripada kedua belah tangannya Karena batasatha Yang diambil oleh tangannya Yang dijemput oleh tangannya Qala karena batasatha yadahu ma'al ma mengalir dengan air atau dengan tetesan yang terakhir apabila kita mencuci kedua belah kaki kharaja kullu khati'atin masyad hari jilahu ma'al ma au ma'a akhiri qadril ma hatta yakhruja naqiyan minad dunub sehingga dengan kita kita keluar bersih daripada segala dosa yang perlu kita hayati maka ketika dengan kita kita mendengar hadis riwayat Imam Muslim yang seperti itu bunyinya, gosoklah muka kita tadlik menurut mazhab Maliki hukumnya wajib sesempurna mungkin seperti dengan kita kita sedang menanggalkan kesan kotor yang ada di muka kita. Gosok tangan kita sampai akhir itu meresap pada anggota seperti ada bintik hitam, ada kotoran, ada najis, ada apa saja cecair yang lengket yang lekat di tangan kita. Bagaimana supaya boleh bersih. Tentu kita akan gosok kuat dan berulang alik sekian kali. Nah seperti itu juga perasaan kita pada waktu kita menggosok tangan, membersihkan dan menanggalkan dosa yang lekat di situ. Wudhu yang secara sempurna. Barang siapa wudhu secara sempurna, secara praktikalnya <laughs> macam mana? Wa anhu radhiyallahu taala nuqala qala annahu tawaddaa Sayyiduna Abu Hurairah mengambil air wudhu Fa'afraga ala yadahi salatan Beliau mencuci kedua belah telapak tangan tiga kali Kemudian berkumur-kumur Wasan sara dan mengeluarkannya Oh, hati-hati kalau puasa jangan takut kalau termasuk. Jadi mubalaghah tidak disunatkan waktu puasa. Tapi kalau tak puasa tak apa. Jadi masuk mubalaghah waktu berkumur-kumur sampai itu mubalaghah. Menghidung tarik sampai sampai ke dalam, sampai ke atas. Itu mubalaghah waktu beristinsya sunat kemudian yantur yantur mengeluarkannya tiga kali dengan berkumur-kumur dikeluarkan tiga kali dengan beristinsya ke hidung dikeluarkan qala summa ghasala wajahu salasan kemudian kita mencuci muka kita tiga kali cuci muka tiga kali dengan menggunakan kedua belah tangan jangan sebelah saja nanti komplain yang kiri ini jangan kita bermasalah dengan tangan kita sendiri kata tangan tunggu dulu karena jangan buat macam-macam Jangan masuk. <laughs> Oh, misalnya. Jadi dua tangan ini berantem hari kiamat. Kata tangan kanan saya pahala banyak. Kata kiri tunggu dulu hang zalim. Sebab pada tubuh dulu hang saja yang digunakan saya tidak. Akhirnya tangan komplain kepada manusianya. Itu yang saya katakan tempo hari. Kawan-kawan yang punya koko panjang, Ibu jari tak pernah dipotong, ini tak pernah dipotong. Nanti komplain di hari kiamat. Kata ibu jari, hang kenapa zalim dengan saya? saya hari Jumat pergi ke masjid masih tidak beramal dengan sunnah lagi. Kata kelingking, betul kata kelingking, betul toh. Sebab saya kuku saya panjang sekali. Kesian dia. Ini kan dapat pahala karena kita potong. Ini dapat pahala karena kita potong. Ini dapat pahala banyak karena dia mengisyarat kepada wahdaniyatullah. Ashadu an la ilaha illallah jadi <laughs> kata yang lain tangan ente jangan terlalu angkuh dan sombong. Memang ente yang bergerak waktu takbir. Kata kaki saya yang paling berperanan dalam ibadahmu itu. Sebab kalau saya tak mau jalan, tak boleh pergi kemana-mana. Saya yang berdiri sudah itu sehingga kamu dapat pahala yang sempurna. Coba kalau saya tak mau berdiri, kamu dapat pahala separuh saja. <clears throat> Tapi kita bersabda, salatul qaid di salat di ajril qaim yang orang yang berduduk seperti separuh pahala yang orang yang berdiri. Jadi kata kaki, tangan jangan macam-macam ya. Saya justru yang berjalan, justru saya yang berdiri. Kata mata, tunggu dulu kaki. Kalau saya tak melihat, kamu tak boleh berjalan. Oh, jadi ala kuliah. Anggota kita tuh semuanya abid kepada Allah. Kata mulut saya yang bercakap-cakap. Biar kamu boleh melihat, telinga boleh mendengar, kaki boleh bergerak, tangan boleh berisyarat. Kalau saya tak mau cakap bagaimana? Nabi kita bersabda, mulut lagi bersabda begitu, berujar lagi. La salata malam lam yaqra fatih hadir kita. Tidak sah sembahyang yang tidak membaca Fatihah. Kalau saya tak baca Fatihah, apa artinya kaki? Kaki jangan terlalu angkuh. Kata kaki, iya betul. Tapi kalau saya tak mau jalan, kan juga tak boleh sembahyang. betul itu. Kesimpulannya tidak ada yang abdul. Tidak ada yang mabdul. Semuanya memainkan peranannya untuk <laughs> mengabdikan diri kepada Allah. Kata hati diam semuanya, tetap aku yang menjadi raja Sebab kamu berlangkah, kamu bergerak, kamu melihat, kamu mendengar, kamu bercakap. Semuanya atas perintah daripada aku. Pak siap, ya? ya hadir. Allahu Akbar. Itu lebih kurangnya semacam. Itu dia pemerintahan dalam hidup. Qala terus Summa ghasala yadahul yumna kemudian Nabi kita mencuci tangan kanan sampai ke siku tiga kali kalau boleh dilebihkan sampai ke bahu riwayat sampai ilal abab masuk jangan takat sampai di sini saja famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ni mirfaq sampai ke siku. Jangan takat sampai ke siku saja, lebihkan daripada siku. Nabi kita bersabda, "Yatuhu tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yatluhu bihil wudu." Sampai perhiasan mukmin batas lebar panjang banyak perhiasan mukmin pada hari kiamat nanti itu dengan batas ukuran air wudhu. Jadi kalau dengan perhiasan kita sampai ke atas cerah, ceria, ya Allah nikmat sekali. Tangan bercahaya, muka bercahaya, nurun baina aidihim. Allah majal fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Begitulah seterusnya. Qala sumari jalabul yumna. Kemudian kita menyapu kepala Jangan disaku takat sedikit saja. Sudah kita katakan itu orang yang tak mau masuk surga sepertinya. Seperti tidak mau dapat rahmat Allah. Seperti tidak mau kaya raya dengan pahala. Jangan disapu sedikit. Mohon maaf. Sudahnya rambutnya botak. Kepalanya sedikit. Yang disapu sedikit lagi. Ya akhirnya kita punya rambut. Kesian yang di sini-sini nih. Ini rambutnya sudah. Layannya pun sedikit. Sini runtuh, runtuh, runtuh, tinggal sedikit saja lagi. Tambah lagi, rambutnya sedikit, yang disapu pun juga sedikit. Dengan keringking lagi, Masya Allah, tabarakat. <laughs> ini, ini budaya kita, ini budaya kita, kita orang Asia, kalau orang Arab. Itu yang kita tengok. kan dulu, macam ini menyentuh pala ya Allah ya Rahman Apa problemnya kalau kita sapu ke semuanya? Seratus ribu kebajikan dari rambut kita peroleh. Karena kita menyapu seluruh kepala. Sunnah Nabi hidup. Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Falahu mitu ajri mi'ati syahid. Seperti kita <laughs> mendapatkan pala seratus orang syahid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah tawadda nahwa wudu'i hadha. Nabi kita berwudu semacam mana tadi aku berwudu. Kemudian dia sembah yang dua rakaat la yuhadditsu nafsahu fiha bisyai'in dengan tidak ada sesuatu yang terbisik di dalam hati dengan tidak ada satu perkara dunia yang terlintas di dalam perasaan akan terampuni segala dosa kesalahan Nabi tak Sayyidina Osman tak percaya hadisnya ampuh An Utsman tadi salah bukan An Abu Hurairah tidak An Utsman wa anhu An Utsman. Beliau tidak berjaya. Beliau usahakan untuk tidak ada sesuatu yang terlintas di dalam hati waktu sembahyang. Ternyata sebelum salam sudah ada yang terlintas dalam benak dan ingatan. Wa an Uqbah bin Amir. sekali sekali lah sebelum pergi haram, sebelum jumpa dengan Abul Hol, sebelum pergi sungai Nil, ah, Pergilah jarah makal Tobar Ibnu Amir. Di situ ada tulisan. Saya baru saja baca tulisan itu dikatakan di kalangan ulama dikatakan oleh para ahli ulama bahwasanya doa mustajab di dekat kubah itu. Ada yang pernah dibaca? di dekat kubur Uqbah ibnu Amir itu sahabat Nabi Insya Allah akhwat ikhwah yang masih liar hati dan perasaan masih teringin pergi pergisan katri marsa Tero aswan loksor apa loksor paling makbat Firaun itu. yang saya tengok saya tak pernah pergi dalam TV saja saya tengok itu cuma hanya makbat-makbat kuil atau dengan patung-patung Firaun tak lebih singa itu saja yang kita tengok di sana jadi rasanya tidak mustahak sampai tiga kurang daripada 12 jam tiga hari tiga malam kita di situ, duit kita berapa habis, waktu dan tenaga kita hanya setakat untuk tengok patung-patung dan berhala saja. Nah, <laughs> kalau memang harus juga kita tengok haram, saya pun juga pernah pergi ke haram, saya pernah tengok Kabul Hot, tapi bukan berarti karena saya pergi itu berarti boleh, tidak. Ini cerita zaman dahulu. Jadi kawan-kawan kita, kita tergantung pada kakak-kakak senior di sini. Kakak-kakak senior bawa siara ziarah. Kawan-kawan senior kita sini bawa ke haram, Kawan yang baru mana tahu. jadi duduk walau a'ma walau kana basira. Jadi dengan kita masih buta lagi, diajak pergi ke nenek, suruh mandi, mandi, suruh minum, minum, kita tak tahu. Apalagi dengan kita kalau kita pandai menipu, tambah askal lagi tambah problem lagi eh, mana kita kata eh, ente kalau pertama kali minum banyu nil atau sungai nil minum dengan tiga kali nafas <laughs> yang pertama niat supaya betah dan duduk di Mesir kemudian yang kedua niat yang kedua supaya cepat cepat kuat supaya kuat ingatannya niat yang ketiga keselamatan itu tidak ada yang semacam itu Tidaknya seperti itu kalau dengan air zam-zam. Air nil tidak ada. Jadi tergantung kepada kita kita lah. Rehlah mau kemana? Bawa dulu ke makam-makam para sahabat. Uqbah ibnu hamir Kita kunjungi aulia ilahi salihin. Siapa ya tahu malaikat yang malaikat yang ada di kubur mereka atau yang menyertai mereka. Begitu yang disebutkan di dalam hadis. Siapa tahu dengan kewalian, kearifan, kemakrifahan Rabbani daripada ulama-ulama kita itu justru yang sanggup untuk merubah pola pikir seseorang akan merubah gerak gerik hidup kita. Qala man tawadda'a wudhu'i hadza an Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala perhatikan perasaan melainkan dia mustahak untuk mendapatkan surga itu yang disebut dengan sembahyang sunat wudhu jadi lepas kita berudu kita sembahyang dua rakaat, kalau kita boleh iqbal, boleh tawaju, sikut tawaju, ikhlas karena Allah, dalam melaksanakan sembahyang dua rakaat, dan kalau boleh itu kita laksanakan di malam hari, yang pada waktu tidak ada seseorang pun yang mengetahui dengan ibadah kita. Saya dapat nasihat daripada salah seorang ulama, kalau kita ingin belajar ikhlas, kalau kita ingin ikhlas dalam beribadah, usahakan kita yang tahajud tanpa ada orang yang mengejutkan kita, tanpa ada orang yang mengetahui kita. Jadi kita usahakan khusyuk, kita usahakan kuduk, kita usahakan tadabur pada waktu kita melaksanakan salat tahajud. Itu belajar ikhlas dengan salat tahajud. Tapi kalau dengan sembahyang yang sehari-hari kita kerjakan, kadang-kadang rokok kita ditengok, khusyuk kita diperhatikan, pakaian kita pun juga disaksikan. Untuk kita ikhlas agak sulit sedikit pada waktu itu. Sebab ada unsur nafsani, ada unsur nafsu, nafsu dapat bagian. Kata nafsu. itu dia, itu dia. Ini terkeluarkan data tasbih kalau pada aku sendiri di dalam milik <laughs> kakinya jalan bilik tidur lima lima mati lima kosong keluar domino zikir hebat catur Allah Akbar tapi tengok orang ramai bah bah bah depan akhwat tapi ngelirik juga Eh, astagfirullahaladzim kata malaikat ketahuan, ketahuan. Eh kata malaikat ya alamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Yang terlintas di dalam hati pun Allah Maha mengetahui. Jadi bukan itu sebagai apa namanya solusinya, tapi itu melatih kita untuk kita ikhlas yang di tengah malam. Terus وعن عثمان بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيشبه او فيشبه الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وفي روايه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه yadkhulu Ya yadkhulu min ayu syaa min ayyiha syaa kalau tak hafal ditulis tak boleh tidak hafal <coughs> tak boleh tidak dibaca Nabi kita bersabda tidak ada seorang pun yang mengambil air wudhu secara sempurna <coughs> yusbirul wudhu ayyuhmil kemudian dia berkata summa yaqul riwayat rafi'an yadaihi dengan menadahkan kerja tangan kita ke langit rafi'an bi basari ila sama dengan menadahkan pandangan kita juga ke langit seraya berucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma jahni minat tawabin waj'alni minal wa waj'alni min ibadika salihin tulis tulisan itu persis di depan pintu apa namanya di depan bilik mandi atau di depan pintu kita berwudu supaya kalau pada kita juga kita hafal dengan bacanya misalnya seperti kita dengan tundaan kadang-kadang kita dengan dengan tundaan kita lupa baca zikir yang waris tulis di situ subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu kadang-kadang dengan kita kita lupa bagi salam tulis di salam di situ masuk rumah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dengan ditandas kita kita Wa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terlihat di sebelah situ ghufranaka ghufranaka ghufrana. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa afani. Yang di sebelah bilik di sana tempat kita berwudu, asyhadu an la ilaha illallah dengan zikir yang warid. Di Kelambu Allahumma jadidna syaitan wa lebih syaitan lima razaqtana wa qina Nanti kalau doa itu tak hafal pada malam pertama, jadi pikiran mau mengingatkan doa apa bacaannya. Akhirnya pikiran ke sana tak jadi. Tak boleh, ya <laughs> konsentrasi harus ke situ. Nanti kalau terbagi dua pikiran, Oh, subhanallah, subhanallah. Kita bukan itu, Bang, bukan itu. Bacaannya alhamdulillah di kapan? Bukan itu doa mau tidur. Kita kira. Kelas hilang lah, hilang. Jadi suasana sudah tidak sehat lagi. Jadi tulis dalam kelambu tabal. Ini ada tulisannya nih. Tak tulis nama saya sini pun orang tahu majlis majelis al-Banjari. Tanpa <laughs> al-Banjari, tanpa majelis tanpa kopon kita tahu ini majelis tanpa Untuk apa lagi ditulis di sini? Hari ini Selasa, tarikh 13 hari bulan. Sampai hari kiamat tetap salah ini <laughs> hari Selasa bukan 13 hari bulan kan? Berapa? Hah? 14? 12? 12. 13 hari Rabu. Saya datang hari Ahad datang hari Ahad 10 hari bulan Ahad Senin, Selasa ya, setelah 12 hari bulan. Ini salah. Ini kita dah tahu tanpa kita centerkan, tanpa ada pameran pun kita tahu ini anjuran pameran. Nah, apa salahnya kalau pada itu dengan tulisan-tulisan? silahkan mati handphonenya. Alhamdulillah bagus sekali. Sebab kalau tadi ingatkan mungkin kita lupa. Pasti <laughs> kalau seperti yang di Kelambu tadi itu Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amur Kita hiasi eh, Lebih elok daripada kita menghiasi rumah Dengan ucapan Ahlan wa salam Selamat datang jadi itu tujuannya tidak lebih daripada untuk mengamalkan sunnah Allah dengan pahalanya. Nah, illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah melainkan akan tersingkap dan terbuka pintu gerbang surga yang delapan dipersilahkan masuk daripada pintu yang mana saja mananya mati dengan husnul Fatimah, mati dengan istiqamah, mati dalam keadaan baik dari ahli syurga, dapat syafaat, dapat pertolongan, minuman daripada telaga Kausar, hisab kebaikannya lebih banyak, kebaikannya lebih banyak yang sehingga pada waktu dia akan melangkahkan kedua belah kaki, kedelapan pintu surga terbuka semuanya itu bisyaratul khair bagi orang yang mengamalkan asyhadu allah ilaha illallah sampai habis pada tiap kali selepas berwudu. Maka <laughs> itu sudah saya katakan tempo hari, kalau keadaan memungkinkan, tandas dengan bilik mandi jangan menjadi satu. Tandas khusus, bilik mandi khas. Supaya kita pada waktu kita berwudu di bilik mandi, kita boleh baca wudu di dalam, baca doanya di dalam. Tapi kalau seandainya menyatu dengan tandas, makruh kita baca-baca di situ, maka terpaksa dengan kita kita keluar, keluar terlebih dahulu. Terus, oke lagi. yud'au." Yud'au. Yud'au. Yud'au yawmal qiyamah ghuran min athar min athar wudu Faman istata minkum ayyutira ghurratu falyaf'al. Inna ummati yud'auna mang qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Sesungguhnya sabda Nabi dengan umat-umatku akan disuruh pada hari kiamat dalam suasana dan keadaan yang cemerlang dan bercahaya daripada bekas air wudhu. Quran di muka, tahjil di tangan dan di kaki. Jadi takrif daripada al-ghur melebihkan <clears throat> yang dibasuh daripada bahagian muka melebihkan yang dicuci daripada bahagian tangan dan kaki namanya takjil murah di muka jadi kalau dengan batas wajib daripada ubun-ubun kita sampai ke dagu yang wajib daripada telinga ke telinga yang wajib selebihnya sampai ke bahagian telinga <clears throat> sampai ke bahagian kepala <clears throat> sampai ke bagian dagu dan leher itu namanya hurrah Tahjil, kalau pada itu kita mencuci tangan, hanya sangat sampai ke siku kita saja, yang wajib. Jadi, wa aidiakum ilan marafik. Kalau kita basuh sampai ke atas, sampai ke pertengahan abut kalau mungkin sampai ke bahu, <coughs> eh, begitu juga dengan kaki sampai ke lutut, itu namanya tahjil. Jadi dengan cahaya, pancaran cahaya dan perhiasan itu tertahluk kepada hurah dan tahjil yang kita lakukan pada waktu kita beruduk yang sanggup untuk memanjangkan dan untuk memperbanyak gurrahnya falyaf'al. Kala Rasulullah <laughs> sallallahu alaihi wasallam, "Tablughul hilyatu minal mu'min sampai batasan cahaya daripada seorang mukmin di dalam surga itu pada batas sampai air wudhu pada batasan sampainya air wudhu. Jadi kira-kira air wudhu kita tuh batasnya sampai kemana saja, sampai ke situlah dengan perhiasan kita nanti pada hari kiamat. Dua baris yang terakhir. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور Kunci surga itu adalah sembahyang dan kunci sembahyang itu adalah bersuci. <coughs> Rawahu Ahmad. Miftahul jannati salatu. Jadi kata Syekh Hasan Masyad dahulu, kalau sudah tak sembahyang itu memang teruk sungguh. Kalau memang masih juga nipu, berbohong, hasut, dengki, tianat, dendam itu memang teruk, tapi lebih teruk lagi kalau sampai tidak suka ya. Jadi sulit untuk kita mengharapkan kebaikan dan orang tua akan jadi positif kalau pada padaku dengan sumbah yang lima waktu dia tinggalkan. Kunci daripada sumbah yang itu adalah pahur bersuci daripada segala kotoran. Anak Rasulullah SAW atal makbarata. Ini kalian tiap kali pergi ke kuliah kan melintasi kawasan makbarah. Hampir tiap hari, Hai Sabe, kuburan ada Hayya Ashir, apalagi itu daerah kuburan semuanya sebelah kiri kita itu. Kita ulang alik dari Masjid Salam, kuburan di sebelah kiri kita, masuk dari jalan dalam, kuburan di samping menyampi kita, masuk daerah Purata, kuburan samping menyampi kita, masuk daerah Garasa, kuburan, masya Allah banyak sekali. Tuh ada berapa ahli yang dikuburkan di situ. Saya Hasanin Makhlum, saya ketemu bersyarah kalau salah dua atau tiga kali sampai bergambar juga dengan beliau di beliau pada waktu itu bersama Syekh Ismail Asman Zain Kadang-kadang saya datang ke Mesir tidak lebih daripada membawakan oleh-oleh daripada Syekh Ismail untuk beliau dapat kita berkunjung ke tempat Syekh Hasanil Mahluk yang dengan beliau merupakan suyuh kepada ulama-ulama kita sekarang jadi Syekh Tantawi, Syekhul Azhar yang sekarang ini saya masih ingat yang pada waktu dengan Syekh Hasanin Mahluk meninggal dunia saya menerima berita itu dari radio bahwasanya telah meninggalkan <laughs> alimul alama mufti dia al masriyah al asbab al hasanin makhluk rahimahullah al adawi rumah beliau di Gizah villa mewah bagus masya Allah para <laughs> kelas pergi ke sana jadi setelah jenazah tadi selesai <laughs> dimandikan selesai dikafan mau dibawa yang pada waktu itu masing-masing bawa kereta kita tidak ada kereta pada waktu itu tapi alhamdulillah kita boleh menumpang masuk ke dalam jadi jenazah masuk, saya ikut masuk. Jadi dibawa kemana? Sampai saya tahu kuburannya itu di mana? Di jarasa di samping masjid. Jadi di situ Hasan makhluk dikuburkan yang membacakan talqin dengan tetesan air mata sambil menangis itu dia dengan Syekh Pampawi dengan Syekh Syekh Said Muhammad Pampawi yang jadi Syekhul Azhar sekarang ini itu dengan kuburan beliau di sana. Kuburan daripada Syekh Ismail Ahdawi pun juga di daerah situ. Kuburan daripada Syekh Syaki Ibrahim pun juga di situ. Kuburan daripada Jalaluddin As-Suyuti, kuburan daripada Ibnul Farid, kuburan daripada sejumlah sekian ulama dan aulia. Itu daerah situ tuh yang disebut dengan Qorata semuanya kuburan para aulia. Sejumlah berapa sahabat tidak terhitung, berapa ulama, muhadisin, fuqaha ilah kiri tidak terhitung. Jangan kedekut dengan iringan salam pada waktu kita melintas Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun Ini juga dicatat. Sekarang handphone sudah boleh mencatat segala-galanya. Tulis Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun Itu salam kita kepada ahli kubur salam kita ah, kepada ahli kubur imam macam tu atau dengan surah yang lain assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah atau assalamualaikum ya ahla kubur wa inna insyaallah bikum lahikun antum salafuna wa nahnu bil atar nas'alullah lana wa lakumul afiyah wadittu annaka ra'ayna ikhwanana uh seronoknya aku wadittu bima'na ahbabtu saya ingin sekali, teringin sekali, teringin sekali berjumpa dengan sahabat-sahabatku. Jadi kata para sahabat, alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Tidakkah betul kami ini sahabat-sahabatku? Tidakkah betul kami ini teman-temanmu ya Rasul? Jadi kata Nabi, antum ashabe. Kalian itu sahabat-sahabatku. Teman-temanku itu adalah alladzina lam ya'tu ba'du yang belum datang lagi kita kita ini disebut dengan ikhwanur rasul Fakalu kaifa ta'rifu malam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Bagaimana dengan baginda Nabi boleh kenal dengan mereka-mereka yang akan dibangkit Allah nanti? Bagaimana dengan baginda boleh mengenal dengan umat akhir zaman? Sedangkan dengan baginda tidak pernah tengok dan juga tidak pernah bertemu dengan mereka. Faqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ara'aita adbirni. Coba bagi tahukan kepada pulau anarajulan. Kalau dengan seorang laki-laki memiliki seekor kuda gurun muhajjala. Maksud daripada gurun muhajjala kuda yang berkulit yang berbulu putih yang berbulu hitam tapi putih dengan mukanya dan juga dengan empat belah kakinya. Jadi kakinya semuanya putih. Keempat kakinya putih, mukanya putih, setelah belinya hitam. Kalau seandainya dengan kuda kita dengan warna semacam itu, sementara dengan yang lain semuanya hitam, atau semuanya putih, atau semuanya kuning, atau semuanya coklat, apakah kira-kira dengan kita kita boleh kenal? Qala ara'aita law kana rajulan law khaylul ghurun muhajjala baina dhahri di belakang atau di hadapanku khailun dohmun bohmun ala ya'rifu khailahu di hadapan kuda-kuda yang berwarna hitam atau coklat apakah dia tidak akan mengenal dengan kuda miliknya qalu bala ya Rasulullah Nabi kita bersabda fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu sesungguhnya dengan umatku nanti akan dihiasi dengan pancaran cahaya daripada hurrah tahjil daripada hurrah dan tahjil daripada wudhu wa ana faratum dan aku yang akan menantikan mereka aku yang akan menyambut kehadiran mereka alal haudi di telaga kautsar itu dengan menjadi daripada Sayyiduna Rasulullah sumbah yang nur dengan pancaran cahaya cahaya nurun baina aydihim cahaya dari hadapan mereka yang pada waktu kita berjalan kita akan boleh sampai kepada sasaran insyaallah kita akan sampai kepada haudul kautsar qala wa ana faradtum alal haud hadis yang terakhir Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana awwalu man yu'zanu lahu bis sujud yaumil qiyamah." Aku adalah orang yang pertama yang diperkenankan sujud kepada Allah nanti pada hari kiamat. Aku orang yang diperkenankan untuk mengangkatkan kepalaku pada hari kiamat. Fa'unduru ma baina Setelah aku dipersilahkan dengan firman Allah yang berbunyi, "Ya Muhammad, irfa' Fashfa' tu syafa' Hai Muhammad, angkatkan pandanganmu, angkatkan kepalamu yang pasti aku melihat di hadapanku. Fa'arifu ummati min bainil umam Pemin khalqi dalik. Aku boleh mengenal umatku dari sejumlah sekian umat dari belakang seperti itu, kanan kiri seperti itu. Macam mana Rasulullah boleh kenal mereka? Kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam? Bima baina Nuhin ila ummatik dari zaman Nabiullah Nuh sampai kepada zaman Nabi Nabi kita bersabda hum oh, ummatku urun muhajjaluna min atharil wudu laisa ahadun kadzalika ghairuhum wa a'rifum annahum yu'tawna kutubahum bi dan aku mengenal mereka kitab-kitab mereka itu akan diserahkan dengan tangan kanan mereka aku mengenal mereka dengan pancaran cahaya yang menyinari perjalanan mereka a'rifuhum tas'a aydihim dzurriyyatuhum berjalan di hadapan mereka keturunan mereka itu tiada daripada tanda-tanda umat Nabi Muhammad dengan kitab dari tangan kanan kita mengambil, duriat kita berjalan daripada hadapan pancaran cahaya daripada besar, wudhu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?